بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله إن شاء الله kita akan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkai dalam kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al Imam An Nawawi rahimahullahu taala seorang ulama ahli hadis seorang ulama ahli bahasa seorang ulama ahli fikih yang menjadi teladan bagi banyak kaum muslimin bahkan sebagian ulama mengatakan hampir kaum muslimin secara mayoritas tidak bisa lepas dari karya-karya dan tulisan beliau. Ketika beliau banyak menyusun buku hadis tentang keistimewaan perbekalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara karya yang luar biasa adalah kitab Riyadhus Salihin. Buku yang beliau tulis untuk menjadi bekal orang yang ingin melakukan perjalanan panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang ulama yang dilahirkan di kota Damaskus, di daerah Nawa yang menjadi bagian dari kota Damaskus. Ketika beliau dilahirkan, beliau bukan seorang yang dilahirkan di tengah keluarga ulama. Bahkan beliau sempat diminta membantu orang tuanya menjadi penjaga toko atau penjaga warung di pasar. Beliau yang bernama Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi. Yahya ibnu Sharaf ibnu Murri ibnu Hasan Ibnu Husain Ibnu Muhammad Al-Hizami rahimahullahu taala. Beliau dikatakan An-Nawawi karena lahir di daerah Nawa dan para ulama menyebutkan beliau tinggal di sana kemudian sempat pindah ke daerah Damaskusnya selama 28 tahun sehingga beliau juga dikatakan Ad-Dimashqi. Mulai beliau belajar pada saat anak-anak kecil di zamannya mengajak beliau untuk bermain akan tapi beliau tidak mau. Bahkan dalam biografi beliau Beliau sampai nangis karena tidak mau untuk diajak anak-anak sebayanya. Beliau lebih suka untuk membaca Al-Quran. Sehingga salah seorang yang hidup di zaman itu yang bernama Yasin rahimahullah memperhatikan kebiasaan anak ini, maka beliau membawa Imam An-Nawawi rahimahullah kepada pengajar yang ada di masjid kemudian mengatakan, anak ini bisa jadi orang yang paling terpandang nanti pada zamannya. Hadas sabi yurja an yakuna a'lama ahli zamanihi wa azhadahum anak ini bisa jadi nanti pada saatnya menjadi orang yang paling alim menjadi orang yang paling zuhud kemudian Imam Nawawi rahimahullah mulai belajar membaca Al-Quran membaca Al-Quran di usia yang masih sangat kecil sehingga beliau mampu menghatamkan Al-Quran sebelum beliau balik lalu ayahnya pun membawa beliau untuk belajar di kota Damaskus yang pada saat itu menjadi kota perkumpulannya para ulama sehingga beliau mulai meniti jalan talabul ilm mempelajari ilmu-ilmu agama di usia yang masih relatif muda beliau mulai belajar di saat umurnya 19 tahun dan beliau waktu itu sudah hafal Al-Quran beliau sampai pernah bercerita tentang pengalaman belajarnya dengan mengatakan wabaqitu nahwa sanatain la ad'u jambi bil ard. Selama dua tahun aku tidak pernah merasakan tidur di atas tempat yang nyaman untuk tidur. Dia mengatakan aku tidak pernah tidur seperti orang yang nyaman di atas tanah. Wa ataqawwatu bi jirayatil madrasah. Dan aku hanya makan dari makanan-makanan yang tersedia di tempatku belajar, yaitu roti dan semisalnya. Beliau mulai meniti belajarnya, berusaha menjaga waktunya, kemudian menunaikan ibadah haji pada saat usia yang masih relatif muda. 22 tahun beliau sudah menunaikan ibadah haji. Dalam rangka beliau agar bisa lebih fokus dalam belajarnya. Sampai pada saat beliau sudah mulai terlihat kecerdasan luasnya ilmunya, maka beberapa orang memberikan beliau gelar muhyiddin, orang yang bisa menghidupkan agama. Akan tetapi beliau tidak mau Bahkan beliau pernah marah kepada orang yang memberikan gelar tersebut. Beliau mengatakan, La aj'alu fi hillin man laqabani muhyiddin. Aku tidak maafkan orang yang memberikan aku gelar dengan kata-kata muhyiddin. Di saat sebagian besar kaum muslimin bangga dengan pujian dari masyarakat. Ketika sudah berhasil untuk mempelajari sekian seni ilmu atau barangkali satu bidang ilmu, dia akan bangga dan bahagia sekali ketika ada pujian bahkan kalau perlu pujian itu dicari gelar-gelar itu pun dicari pakar hadis seorang ahli peneliti dan sebagainya ini bertentangan dengan kebiasaan para ulama mereka tidak mau ketika pujian itu datang untuk disematkan kepada mereka hanya karena mereka belajar mencari dan mendalami ilmu-ilmu syariat untuk ridha Allah Subhanahu wa taala maka Imam Ahmad rahimahullah pernah satu saat beliau juga dipuji oleh orang, maka beliau mengatakan, "Ya fulan, innar rajula idza arafa nafsahu la yanfa'uhu kalamun nas." Wahai fulan, sesungguhnya seseorang apabila kenal tentang kepribadian dirinya, hakikat kekurangan maupun kelebihan dirinya, dia tidak akan memperdulikan perkataan manusia. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين